Salat menghadap ke arah kuburan. Dan disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah, telah melarang umatnya untuk menunaikan salat menghadap ke arah kuburan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha." Hadis Abi Marsad Al-Ghunawi yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Janganlah kalian salat menghadap ke arah kuburan dan jangan pula kalian duduk-duduk di atas kuburan tersebut. Telah kita ambil permasalahan berkaitan dengan hukum salat menghadap ke arah kuburan. Dan pendapat yang rajih yang tepat dalam permasalahan ini sesuai dengan dalil anna salata tijahal qabri muharramah bahwasanya menunaikan salat menghadap ke arah kuburan atau dihalangi atau ditengahi di hadapannya itu kuburan maka ini perkara yang telah diharamkan dalam syariat Islam dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kita lewati kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda al ardu kulluha masajid ilal maqbara wal hammam hadis Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Ahmad bahwasanya seluruh bumi itu bisa digunakan untuk tempat salat bisa dijadikan sebagai masjid kecuali tempat-tempat perkuburan ataupun di tempat-tempat buah hajat kamar mandi dan yang semisalnya Nabi juga bersabda dalam hadis yang lainnya memberikan peringatan kepada umatnya untuk dilarang bagi mereka menjadikan kuburan dari orang-orang soleh sebagai tempat-tempat salat mereka, tempat-tempat peribadahan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di akhir hayat beliau sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Aisyah riwayat Al Bukhari dan Muslim. La'natullahi al Yahud wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat atas kaum Yahudi dan juga kaum Nasoro di mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat-tempat peribadahan, sebagai tempat-tempat sholat, tempat-tempat peribadahan dan yang semisalnya. Terdapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pelaku tersebut, sehingga kita ambil faidah akan haramnya perbuatan tersebut. Dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dari atau disebutkan dari sahabat Ummi Salamah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya beliau bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah melihat bangunan kanisah atau gereja ra'atha bi ardil habasyah yang dilihat oleh beliau di negara al-habasyah daerah Afrika yuqal laha maria yang tempat tersebut gereja tersebut diberi nama Maria. Nah, aku bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau ra'at fiha minaswar ketika di sekitarnya dan di dalamnya melihat terdapat banyak sekali gambar-gambar makhluk bernyawa yang di sini adalah gambar-gambarnya orang-orang yang saleh hidup di zaman mereka ataupun di zaman sebelum mereka maka Rasulullah SAW bersabda ulaika qaumun idza mata fihimun nabi awil abdi salih awil rajul as-salih banau ala qabrihi masjidah. Mereka adalah kaum yang apabila wafat dari kalangan nabi yang diutus mereka atau ada orang yang soleh yang mengajari mereka kemudian wafat banau ala qabrihi masjidah maka mereka akan membangun di atas kuburannya itu sebagai tempat peribadahan tempat masjid wasawwaru fihi tilka suwar Kemudian mereka juga mengambil ya, gambar-gambar ya, mereka. Nah, gambar-gambar ini dijadikan sebagai pajangan ataupun juga dibentuk dalam bentuk timsal, dalam bentuk patung atau yang semisalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika syurarul khalq indallah." Mereka inilah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala atau seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka sudah tidak beriman dan juga mereka berbuat kesyirikan. Ya, memberikan eh, suatu tandingan dalam peribadahan mereka. Sehingga dari faedah-faedah ini, dari hadis-hadis ini kita simpulkan bahwasanya perbuatan tersebut, salat menghadap kuburan ini adalah perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. Kemudian permasalahan yang berikutnya berkaitan dengan salat yang dilakukan oleh seorang dia menghadapkan ke arah kuburan. Misalkan dalam masjid ya dalam masjid tersebut terdapat kuburan dalamnya. Hukumnya haram menunaikan salat dalamnya. Terus bagaimana keadaan salat orang tersebut? Apakah salatnya sah ataupun ataukah salatnya itu batil? Tidak sah. Di sini terdapat khilaf perbedaan pendapat di kalangan ahlu ilm yang cukup panjang. Naam. Dan dalilnya sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya di sini terdapat larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hadis-hadis tersebut tidak disebutkan penafian. Sehingga pendapat yang menyatakan bahwasanya sholatnya itu sah. Namun tidak diterima nilainya, amalannya tidak teranggap dan juga dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih tepat. Nah, ada sebagian pendapat yang menyebutkan salatnya sah. Seberapa pun dia salat, maka dia diwajibkan untuk mengulanginya. Nah. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian eh, Syafi'iyah, pendapat Malikiyah, pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Kemudian juga pendapat Al-Hanafi. Nah, mereka menyebutkan sholatnya itu tetap teranggap sah ya dalam artian perbuatan dia itu telah nah, sah namun dia telah terjatuh dalam perkara keharaman dan juga perbuatan dosa besar termasuk dari wasilah min wasail syirk sholat menghadap kuburan ini termasuk dari perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan Wahuna faidah, kemudian juga faidah dari bab ini bahwasanya annal masjid idza buniya 'alal makbar fayuhdamul masjid. Ketika masjid itu dibangun di atas perkuburan, artinya kuburan tersebut yang dahulu lebih awal. Kemudian datang orang-orang yang tidak mengetahui ilmu, orang-orang yang tidak mengetahui akan ya kesyirikan. Nah, mereka membangun di atasnya masjid. Maka apa yang diberlakukan dalam perkara ini? Fayuh damul masjid. Maka diwajibkan untuk menghancurkan masjid tersebut. Dan dibiarkan tempat perkuburan tersebut. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya, sebaliknya. Ketika Idza bunyal masjid awalan. Ketika masjid tersebut dibangun terlebih dahulu. Thumma udkhila fihi al-qabr. Kemudian dimasukkan dalam masjid tersebut kuburan ya misalkan kuburan orang yang telah membangun masjid tersebut ini disebabkan karena terjadinya hal demikian karena tidak memiliki ilmu karena kejahilan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terjadilah perbuatan seperti ini nah kuburan dibangun dalam masjid maka apa yang diberlakukan maka fa innahu yukhraj ya kuburan tersebut wajib untuk dikeluarkan wayun kol dipindah kharijal masjid dipindah keluar ke tempat tanah yang lainnya nah. kemudian faedah yang berikutnya bahwasanya ya, kita berhati-hati untuk sholat di suatu tempat yang di sana terdapat kuburan nah, ketika kita sudah mengetahuinya maka kita tidak melakukan sholat di tempat tersebut nah dan ketika kita mengambil pendapat yang pertama tadi, sholatnya teranggap sah. Dalam keadaan ketika dia tidak mengetahuinya, selesai sholat, kemudian dia baru mendapati adanya kuburan dalam masjid tersebut, maka dari pendapat ini, sholatnya tidak diulangi. Dan juga karena dia tidak mengetahui sehingga terampunkan atau terhapuskan sebab ketidaktahuannya dia tadi. Wallahu taala alam. Baik. Adapun ketika tempat pemakaman atau perkuburan tersebut e, terdapat pembatas antara masjid ya dengannya, maka ini tidak mengapa. Misalkan terbatas dengan jalan atau terbatas dengan ya pembatas khusus, pembatas tanah atau yang semisalnya, maka ini tidak termasuk dalam larangan di sini. Sehingga boleh untuk tetap menunaikan Eh, sholat di tempat tersebut, di masjid tersebut. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya berkaitan dengan sholat yang diperbolehkan ditunaikan di atas kuburan. Itu hanya ada satu sholat saja, yaitu sholat jenazah. Seseorang menunaikan sholat jenazah. Sehingga apa? Dia menunaikannya di atas kuburan tersebut. Dan di sini pun terjadi khilaf di antara ahli ilm apakah ditunaikan ketika telah dikubur saja ataukah uh, dia bisa tunaikan sebelum dikubur. Nah. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala berkaitan dengan faidah dari permasalahan ini, beliau menyebutkan amma salatul janazah fala ba'sa biha. Adapun menunaikan salat jenazah di atas perkuburan ini diperbolehkan. Tidak mengapa. فقد ثبت 'an nabi صلى alaihi wasallam وسلم أنه صلى al القبر telah warid ya datang dari nabi penjelasannya beliau melakukan sholat jenazah di atas kuburan sebagaimana disebutkan dalam fi qissatil mar'ah alladzi kana tuqimul masjid kisah dalam cerita seorang wanita yang dia ini memiliki pekerjaan sebagai pembersih masjid. Pembersih masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masjidnya itu ada pembersih seorang wanita. Nah, jadi dia membersihkan ketika tidak ada jamaah dalam masjid tersebut di waktu-waktu yang kosong. Nah, kemudian apa? Kemudian fama atalailan. Dia meninggal di malam hari falam yukhbir sahabah an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal di malam hari dan para sahabat tidak menceritakan kepada Nabi tentang kabar meninggal tersebut. Fadafanu, ya, maka mereka menguburkan mayat wanita tersebut nah, di malam hari. Falamma asbaha as-subh, ya, ketika di pagi hari, qala sallallahu alaihi wasallam, dalluni ala qabrihi Ya ketika di pagi hari para sahabat bercerita kemudian ya Rasulullah menyebutkan lima alam tukhbiruni dalluni ala qabrihi. Mengapa kalian tidak menceritakan hal ini kepadaku? Maka tunjukilah atau antarkanlah aku ke kuburannya. Fasalla alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun menyolati uh, jenazah dari wanita tersebut. Kemudian uh, beliau menyebutkan fayustathna minas salati fil maqbarah as-salatu al qabr الصلاة على as-salatu al ya, maka dikecualikan dalam salat ini yaitu salat jenazah saja dan juga salat tersebut ditunaikan sebelum dikuburkan ataupun setelahnya nah karena hadhihi salat tata'allaq khasah bil mayyit karena salat ini berurusan atau berkaitan secara khusus dengan e, si mayit, bukan kepada nah, yang lainnya. Nah. Fakama jazat as-salatu al qabri al mayyit fa innaha tajuzu as-salatu alaihi qabla dafn. Ya beliau menyebutkan faidah istikhraj ya, istinbat dari beliau bahwasanya ketika salat jenazah diperbolehkan, maka ini juga berlaku diperbolehkan ketika sebelum dikuburkan. Ya. Namun sebaiknya Sebagian para ulama memberikan tafsir ketika sebelum dikuburkan maka sebaiknya untuk dikeluarkan dari perkuburan dan disolatkan di luar. Ketika sudah dikubur maka dia sholat di atasnya. Wallahu taala alam. <clears throat> Taib. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala an-niyatu wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa Hadis diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim berniat. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seluruh amalan-amalan soleh itu tergantung dengan atau berkaitan dengan niat. Wa inna malikul limri immanawa Dan sesungguhnya dia akan mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dalam hadis yang selanjutnya atau lafaz yang berikutnya, ketika dia niatkan untuk Allah, maka itu ya untuk Allah namun ketika dia niatkan untuk dunia maka itu untuk dunia hadis ini telah diriwayatkan sekitar 10 sahabat ini juga hadis pertama yang disebutkan dalam kitab Arbaun An-Nawawiyah kitab 40 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala hadis ini diriwayatkan dalam atau dari sekitar 10 sahabat. Di antaranya selain Umar adalah Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dari Anas bin Malik, kemudian dari Ibnu Umar, kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun dari seluruh jalan periwayatan dari ke-10 sahabat tersebut hanya satu riwayat saja yang sahih. Hanya satu riwayat yang sahih Selainnya itu riwayat-riwayat selain dari Umar ini riwayat-riwayatnya dhaifah. Hadis-hadisnya lemah. Ya, selain daripada riwayat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Dan lafadznya ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Musannif. Dalam hadis-hadis yang lainnya memiliki lafadz yang serupa, ya, semakna. Naam. Namun dari sahabat selain Umar ini riwayatnya lemah. Wallahu taala alam. Tapi berkaitan dengan permasalahan yang pertama yaitu hukum berniat ketika hendak salat. Nah, ini kita masuk pada awal pembahasan yang berkaitan langsung dengan perbuatan atau amalan dalam salat. Yang pertama yaitu adalah niat. Bagaimana hukumnya berniat di dalam as-sholat? An-niyatu fis salah syartun fi sihhatis salah. Niat untuk salat atau di dalam salat ini merupakan syarat dari sahnya salat tersebut. Daliluhu minal kitabi was sunnati wal ijma' dalilnya dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis, kemudian juga telah disepakati oleh ahlul ilm. Hukum niat di dalam salat terkhusus kemudian juga secara umum dalam seluruh peribadatan yang di sana disyariatkan dan juga diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus adanya niat di awal uh, pelaksanaan dari ibadah tersebut. Nah, dan ini telah kita lewati pembahasannya di awal-awal. Ya, ketika seorang berniat nah, dalam keadaan apa? Atau dalam ketika seorang hendak melaksanakan suatu amalan, kemudian tidak berniat. Nah, maka di sini tidak sah amalannya. Kemudian juga nah ketika seorang dalam keadaan misalkan ya tidak berakal, dia melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan sodakoh, melakukan amalan-amalan ibadah, ini pun tidak teranggap. Karena apa? Karena tidak adanya niat dalam uh, hati dari orang tersebut. Adapun dalilnya dari Al-Quran di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk beribadah kepadanya dengan apa? Mengikhlaskan hanya untuknya amalan tersebut. Dan ikhlas ini adalah niat. Wa amma minas sunnah adapun dari hadis sebagaimana yang disebutkan dalam musannif hadis Umar bin Khattab riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya bahwasanya segala amalan bergantung dengan niatnya wa amal ijma adapun ya, ijma kesepakatan faqad naqalahu jam'un min ahli ilm ya, minhum Ibnu Ibnu Mundir faqala ajma'a kullu man nahfad min ahli ilm ala anna salata la tujzi illa binniyah ya telah dinukilkan dari sekian banyak al ulama mereka menyebutkan bahwasanya telah disepakati salat itu tidak sah kecuali dengan dengan niat. Nah, dan niat itu apa? Pengertiannya adalah al-azmu. Nah, li fi'l al-ibadah taqarruban ila Allah azza wajal. Al-azm tekad keinginan ya. Al-iradah nah, uh, wal qasd maksud tujuan nah, untuk melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan letak niat, permasalahan yang berikut yang kedua, letak niat. Letak niat adalah ada dalam hati, bukan dalam lisan atau ucapan. Niat itu letaknya dalam hati, bukan dalam lisan ataupun ucapan. Dalilnya apa? Dalil yang pertama adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memulai sholat beliau kabbaro, beliau bertakbir. Tidak disebutkan di situ beliau talafadha au nawa, nah atau yang selainnya. Ya Nabi SAW ketika hendak sholat beliau bertakbir Allahu Akbar. Tidak disebutkan di situ beliau mengucapkan suatu kalimat terlebih dahulu atau beliau berniat dengan lisannya. Nah, kemudian juga dinukilkan dari ulama-ulama yang terdahulu dari salafun as-salih mereka menyebutkan bahwasanya an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu letaknya dalam hati. Ya, walaysa fil lisan, bukan dalam lisan lisannya. Nah, ini disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Nah. Kemudian permasalahan selanjutnya, bagaimana hukum ini berkaitan dengan perkara yang tidak e, sesuai dengan syar'i. Hukum tentang seseorang menjaharkan atau melafatkan dari suatu amalan dengan e, lisannya. Melafatkan niat dengan lisannya. Nah, Al-jahru bin niyah bid'ah. Melafatkan dengan menjaharkan suara niat ya, ketika dalam sholat, atau misalnya ini perkara yang bid'ah. Perkara yang dibuat-buat. Muhdatsah, perkara baru. Ya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan ya, tentang ketentuan ya, hal tersebut, permasalahan tersebut. Wala yaf'aluha illal jahalah. Ya. dan tidaklah yang memper, yang berbuat demikian kecuali orang-orang yang tidak mengetahui ilmu. Orang yang tidak mengetahui ilmu dia melakukan hal yang demikian. Nah, maka di sini setelah kita pelajari bahwasanya niat tersebut tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan atau dilafatkan. Begitupun sebaliknya ketika dalam keadaan disir, dipelankan. Sering kita dapati ketika seorang menjaharkan niat ketika dia menjadi seorang imam misalkan Ya, sering kita dengar dia bertaswish eh, ya. Nah, mengucapkan niatnya dengan taswis. Taswis itu ya mendesis. Nah, seperti itu. Itu adalah taswish. Nah, ini terjadi kebanyakan kepada imam-imam yang tidak tahu ilmu yang dia melafatkan niatnya. Nah, nah di sini. Kemudian ini jahar. Kemudian yang sirron ya pada makmumnya. Makmumnya mereka melakukannya dengan sirron. Maka keduanya sama, baik jahar ataupun sir semua ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Ini telah disepakati secara ijma' ahlu ilm. Di sini kita akan nukilkan beberapa faidah dari kalam ahlu ilm berkaitan dengan e, menjaharkan atau ya, mensirkan an Nah, al-muhim dibaca niat tersebut dengan lafadznya. Yang pertama disebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 219. Beliau menyebutkan al-jahru bin niyah la yajib wa la yustahab bittifakil muslimin balil jahir bin niyati mubtadi'un mukhalifun lisyariah eh, melafatkan niat dengan jahar dengan bersuara ini perkara yang tidaklah diwajibkan tidak pula disunnahkan ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin yang ada di zaman dahulu nah, bahkan pelaku dari orang yang menjaharkan niatnya ini adalah seorang yang terjatuh dalam perkara kebid'ahan yang menyelisihi dari syariat. Idza fa'ala dzalik mu'taqadan annahu min asy-syir au annahu min asy-syar'i fa huwa jahilun dhal. Yustahaqqu at-ta'zir wal 'uqubah 'ala dzalik. Taib. Ketika dia lakukan dengan keyakinannya bahwasanya ini termasuk dari bagian syariat, maka dia telah tersesat. Nah, nanti disebutkan dalam kalam aimah yang lainnya ketika dia meyakini ini bagian dari agama, maka ini termasuk dari kekufuran. Ya, saya yakin bahwasanya lafaz dengan niat ini adalah perkara yang harus dibaca dalam setiap amalan. Yakin saya yakin yakinnya. Ini ucapan seperti ini waliyadzubillah dapat menjatuhkan seorang kepada kekufuran. Nah. Wa amma talaffuz biha sirran fala yajibu aidan 'inda al-a'immatil arba'ah wa sa'ir a'immatil muslimin wa lam yaqul ahadul a'immah inna talaffuz bin niyyati wajibun لا في طهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا غيرها ولا يجب على المصلي أن يقول بلسانه أصلي الصبح ولا أصلي الظهر والعصر لا إماما ولا مأموما ولا يقول بلسانه فرضا ولا نفلا ولا غير ذلك بل يكتفي أن تكون نيته في قلبه والله يعلم ما في القلوب Adapun melafatkan dia secara sir, ya, secara pelan, secara jahar ataupun pelan, maka semua ini tidak ada nukilan satupun dari imam-imam muslimin. imam ya, imam-imam kaum muslimin. Sebutkan saja imam madhab, imam Ahmad, imam Malik, imam Abu Hanifah, imam Syafi'i, dan imam-imam yang selainnya selain dari imam madhab. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, walam yakul ahadun min a'immatil muslimin. Tidak ada satupun dari mereka yang menyebutkan perkara tersebut. Tidak dalam perkara taharah, tidak pula dalam perkara salat. Nah, tidak pula diwajibkan atas setiap orang yang salat untuk mengucapkan dengan lisannya, aku berniat salat untuk duhur, untuk asar, untuk e, maghrib, untuk isya dan semisalnya. Kemudian juga aku sebagai imam atau aku sebagai makmum, nah, baik salat sunnah ataupun salat wajib, ini semua tidak ada. Tidak ada tuntunannya. Bahkan mencukupkan atau dia mencukupkan dengan niat di dalam hatinya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dari isi hati-hati ya dari orang-orang tersebut. Nah. Kemudian beliau menyebutkan dalam uh, fatwa yang berikutnya, bal talafuz bin niyah naqsun fil aqli wad din. Mengucapkan niat itu termasuk dari perkara kekurangan di dalam sisi akal ataupun dari sisi keagamaan. Dari sisi akal dan juga sisi agama ini termasuk dari kekurangan. Apa yang beliau sebutkan? Wa amma fid din fali'annahu bid'ah. Adapun sisi kekurangan dalam agama karena perbuatan ini termasuk perbuatan yang bid'ah. Nah. Wa amma fil aql, adapun dari sisi akal fali'annahu bimanzilati man yurid ayyakula ta'aman. Nah, maka ketika dinilai dari sisi kurang akalnya, ya seperti seseorang yang hendak makan, ya, kemudian dia menyebutkan niatnya. Dia hendak makan dan dia menyebutkan niatnya. Nawaitu biwada'i dan seterusnya. Dia meniatkan, aku berniat untuk memasukkan atau mengambil makanan, masukkan ke dalam mulutku dan seterusnya. Nah, mengapa dia sebutkan niat dalam ibadah? nah, atau dalam suatu per perbuatan, maka di sini pun dikiaskan dengan seluruh perbuatan. Ya. Karena dia melafikan apa? Niat dalam hati, niat dalam lisan. Padahal niat itu dalam hati, ya ketika dia nafikan, mengapa yang seperti ini pun tidak disebutkan? Ya, ketika dia makan, ketika dia hendak tidur, ketika dia hendak dalam berbagai aktivitas sehari-harinya. Nah, sehingga ini merupakan perbuatan yang dinilai kekurangan, nakes dalam ya, akal, sisi akal ataupun dalam sisi agama. Nah. Dan sebagian dari Imam ash shafii atau dari sebagian uh, murid dari Imam ash shafii Abu Rabi' Sulaiman ibnu Umar beliau menyebutkan juga al-jahru bin niyah wa bil qira'ah al imam laisa minas sunnah. Ya. Melafatkan niat ketika di belakang imam ya, di sini ditujukan kepada makmum ya ataupun sebagai imam tersebut laisa minas sunnah bukan perkara yang disunnahkan bal makruh bahkan dibenci atau tidak disukai dan di sini para ulama menyebutkan makruh di sini yaitu muharram ya perkara yang diharamkan fa in hasala bihi tashwish karena sungguhnya ketika nah, eh, terjadinya apa tashwish mengganggu orang-orang yang salat di sekitarnya fahuwa haram. Maka ini perkara yang diharamkan. wa man qala bi anna al-jahra bil lafdhin niyyah minas sunnah fahuwa mukhti. Ketika dia menyebutkan bahwasanya melafatkan niat ini termasuk dari perkara sunnah, maka dia telah salah. Wala yahilu lahu wala li ghairihi ay yaqula fi dinillah bi ghairi ilm.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 Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.